Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fi Kama yuhibu Rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanil kiram Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Kitab Tafsir Kalamil Mannan kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.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 kalian Wahai orang-orang yang beriman masih berharap agar mereka ahlul kitab ya, beriman kepada kalian. kana fariqum minhum kalamullah. Dan sungguh segolongan dari mereka ahlul kitab mereka telah mendengar kalam Allah Telah mendengar firman-firman Allah. Summa yuharrifunahu min ba'di ma Kemudian mereka mengubah-ngubah. Kemudian mereka merubah. Ya. Memba'di ma'akoluhu setelah mereka memahaminya. Setelah mereka mengerti. Wahum ya'lamun dalam keadaan mereka tahu. Ayat-ayat Allah, firman-firman Allah mereka ubah-ubah. Ya. Nah. Dan inilah yang dilakukan oleh farikun minhum, segolongan dari ahlul kitab. Ya. Yang tentunya adalah ulama umum. Ya. Yang diulamakan di antara mereka yang bisa merubah-merubah kalamullah. Ya. Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah katakan, apakah kalian masih berharap Ya. agar mereka ahlul kitab itu beriman kepada kalian wahai kaum mukminin padahal mereka itu ya, naam telah benar-benar dalam kesesatan yang nyata yang dimana sebagian dari mereka yaitu dari ulama mereka itu suka merubah-rubah Allah. artinya kitab mereka sendiri pun ya yang mereka anggap sebagai kitab e, pedoman hidup mereka ya, mereka rubah-rubah. Ya. Nah, maka bagaimana akan beriman kepada Al-Qur'anul Karim? Maka bagaimana mereka akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Demikian kondisi sebagian ahlul kitab yaitu dari kalangan ulama uhum yang diulamakan di antara mereka. Maka falatat ma'u imanahum. Maka janganlah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan keimanan mereka. Karena kondisi mereka sudah sangat parah. Wa idza lakul ladzina amanu. Setelah menyebutkan tentang ulamanya ahlul kitab, Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik dari kalangan mereka. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu orang-orang yang beriman, bertemu kaum muslimin, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza ila ba'din dan jika mereka berkumpul sesama mereka, ya, enggak ada seorang pun dari kalangan kaum mukminin, qalu mereka mengatakan hadisunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum? Apakah kalian menceritakan kepada mereka kaum mukminin apa yang Allah jelaskan kepada kalian? Ya. Nah, sehingga mereka kaum mukminin akan menghujah kalian dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengerti? Tidakkah kalian faham? Nah, ini ketika sesama mereka. Obrolan sesama mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Mereka pura-pura beriman, Allah tahu. Kemudian Allah nampakkan kepada kaum mukminin. Allah jelaskan kepada kaum mukminin bahwasanya mereka itu munafik. Ya, mereka itu hanya pura-pura. Ya. Wa minhum ummiyun. Kemudian setelah menyebutkan golongan orang-orang munafik dari ahlul kitab kemudian Allah menyebutkan golongan yang lain dari ahlul kitab yaitu umiyun di antara mereka itu orang-orang awam di antara mereka jadi ahlul kitab ada yang ulamanya, ada yang munafiknya, ada juga yang awamnya. Wa dan di antara ahlul kitab umiyun ada yang ummi, yang awam, ya, buta huruf. La al kitab yang mereka tidak tahu kitab, Taurat, mereka enggak tahu illa amani kecuali sekedar membaca saja mereka nggak faham mengerti isi Taurat kecuali sekedar bacaan. Wa inhum illa yadhunnun dan mereka yang awam ini hanya menduga-duga, hanya mengira-ngira, yaitu mereka hanya taklid kepada yang diulamakan di tengah-tengah mereka. Nah, tiga golongan dari ahlul kitab Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini dari ayat ke-75 sampai 78. Kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Hadza qad'un li mu'minina min imani ahlil kitab." Ayat ini memutus harapan kaum mukminin ya. Naam agar ahlul kitab beriman. Ae artinya falatat mau fi imanihim. Janganlah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan keimanan mereka ahlul kitab. Wahalatuhum latak tadi tam'a afihim Karena kondisi mereka ya. Naam tidak mengharuskan naam berharap agar mereka beriman. Ya. Karena kondisinya sangat parah. Ya. Fa innahum kanu yuharrifuna Allah min ba'di ma aqaluhu wa alimu. Sungguh mereka ahlul kitab mereka mengubah ubah kalam Allah setelah mereka tahu dan setelah mereka mengerti. Ya. Berarti orang-orang Yahud mereka sesat di atas ilmu. Nah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang magdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Ya. Karena mereka sesat di atas ilmu, tahu, mengerti, ya. Faham yaitu dari kalangan ulama mereka, tetapi mereka sesat karena hawa nafsu, kesombongan, kedengkian, hasad ya, kepada Nabi Muhammad saw dan kepada kaum mukminin. Nah, mereka ahlul kitab suka mengubah-ubah kalam Allah setelah mereka tahu dan mengerti. Fayadau'una lahu ma'ani ma Allah sehingga mereka meletakkan makna-makna untuk kalam Allah dari makna-makna yang tidak Allah inginkan. Mereka artikan ya kalau Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka mereka bawa sesuai dengan kehendak mereka tidak seperti yang Allah Subhanahu wa taala inginkan liyuhimun nasa min indillah ya agar supaya manusia menduga bahwasanya ayat ini termasuk dari sisi Allah ya. wa mahiya min indillah padahal ayat-ayat tersebut bukan dari sisi Allah mereka rubah-rubah ya nah Dirubah apa diubah bahasa Indonesia-nya, Hah? Hah? R. Nah, kalau tidak salah nanti tidak sesuai EYD. Ya. Ada ubah, ada rubah. Ya. Hah? Mengubah. Nah, berarti ubah ya. Nah, toy. Nah, <clears throat> kalau ada kekeliruan dalam bahasa Indonesia maklum ya, karena tidak update dengan EYD. Ya. <coughs> Baik, <coughs> kita lanjutkan. Mereka buat seperti ini, meletakkan makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya. Nah, mereka ubah-ubah ya, kalamullah agar mereka Naam atau agar manusia menduga menyangka bahwasanya ayat ini berasal dari Allah. Mereka buat-buat. Padahal ayat-ayat tersebut bukan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Fa idza kanat hadhihi halahum fi kitabihim. Kalau kondisi mereka itu ahlul kitab, orang-orang Yahud seperti ini kondisinya dalam menyikapi kitab mereka Taurat, ya. Alladhi yarawnahu syarafahum wa dinahum yang mereka itu melihat kitab tersebut adalah sebagai kemuliaan mereka dan agama mereka, ya, kitab mereka sendiri mereka ubah-ubah. Ya. Nah, yang merupakan pedoman hidup mereka sendiri, nah, kitab yang turun kepada mereka, mereka ubah-ubah. Nah, artinya kondisi mereka sudah sangat parah. Ya sudun nabihin nas an sabilillah. Ya. Nah, kenapa mereka mengubah-ubah? ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat, ya, dalam Taurat, karena ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, mereka ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Fakaifa yurja imanun lakum. Maka kalau orang-orang ahlul kitab kondisinya seperti ini, fakaifa yurja imanun lakum. Maka bagaimana diharapkan mereka akan beriman kepada kalian? Fahada min ab'adil asya maka ini termasuk perkara yang sangat jauh. Ya. Nah, ahlul kitab yang suka mengubah-ubah kalamullah. Nah, sangat jauh untuk diharapkan beriman. Ya. Nah, sangat jauh untuk diharapkan beriman. Maka falatat mau imanahum. Janganlah kalian wahai kaum mukmin mengharapkan keimanan mereka karena sudah sangat parah kondisi mereka dzakara kitab. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan kondisi orang-orang munafik dari ahlul kitab. Setelah menyebutkan ulamanya tadi. Ya. Sekarang orang-orang munafik dari kalangan ahlul kitab. Al Allah berfirman wa idza lakul amanu amanna dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman maka mereka mengatakan kami beriman Fadharu lahumul iman qaulan bi alsinatihim. Mereka menampakkan keimanan kepada kaum muslimin ya, dengan mengucapkan dengan lisan-lisan mereka. Ya, saya beriman ya. Malaysa fi qulubihim. Mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Lisannya mengatakan saya beriman tetapi hatinya mengatakan saya mengingkari, ya. Nah, mereka mengucapkan sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Ini kondisi orang munafik dari ahlul kitab. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din dan jika mereka bertemu dengan sebagian mereka berada di tengah-tengah mereka sesama mereka sesama ahlul kitab falam yakun indahum ahadun min ghairi ahli dinihim tidak ada seorang pun selain daripada anggota naam agama mereka ya, atau pemeluk agama mereka nah Qala ba'duhum li ba'din, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum. Ya, apakah kalian menceritakan kepada kaum mukminin perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kalian. Ai atudhiruna lahumul iman? Apakah kalian menampakkan keimanan kepada kaum mukminin? Wa tukhbiruna annakum misluhum? Dan kalian mengkhabarkan bahwasanya kalian itu seperti kaum mukminin? fayakunu dzalika hujjatan lahum alaikum sehingga itu akan menjadi hujjah kaum muslimin atas mereka ahlul kitab yaqulun mereka mengatakan itu ahlul kitab innahum qad akurru bi annama nahnu alaihi haqqun mereka telah na'am menyepakati bahwasanya apa yang kami berada di atasnya adalah hak benar wa mahum alaihi batil dan apa yang mereka berada di atasnya adalah kebatilan. Fayahtajuna 'alaikum bidzalika 'inda rabbihim sehingga mereka kaum mukminin berhujjah dengan hal itu di sisi Robnya atas kalian. Wahai ahlul kitab, afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengerti, faham? Ai afala yakunu lakum aqlun? Apakah kalian tidak memiliki akal? Fatatrukuna ma hujjat ma huwa hujjatan 'alaikum sehingga kalian bisa meninggalkan nah perkara yang menjadi hujah atas kalian, ya, hujah yang mengalahkan kalian. Nah, hada yakuluhu ba'duhum li ba'din. Ini yang diucapkan oleh sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya ketika berada di antara mereka sesama mereka. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui perkara yang mereka sembunyikan dan yang mereka nampakkan? Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka nampakkan. Fahum wa in asarru ma ya'taqidunahu fima bainahum. Maka mereka ahlul kitab golongan munafikin dari ahlul kitab walaupun mereka menyembunyikan keyakinan mereka ya, mereka sembunyikan di antara mereka Wazamu annahum bi isrorihim la yatatarruqu alaihim hujjatan lil mu'minin dan mereka mengira bahwasannya dengan disembunyikannya keyakinan mereka ya nah maka tidak akan memudahkan hujah bagi kaum mukminin atas mereka ya. nah ini persangkaan mereka ya. dengan disembunyikan mereka kaum mukminin nggak akan tahu ya nah ketika bertemu kaum mukminin aman nah kami beriman ketika bertemu sesama mereka nah ya kami hanya menceritakan demikian dan demikian ya, pura-pura ya, beriman nah mereka menduga bahwasanya dengan menyembunyikan keimanan mereka ya, tidak diketahui oleh kaum mukminin nah mereka menduga bahwasanya kaum mukminin tidak akan tahu ya. fa maka yang seperti ini keliru minhum, ghalatun minhum, kekeliruan dari mereka wajahlun kabir dan kebodohan dari mereka yang besar. Bodoh mereka. Kenapa? Fa innallaha ya'lamu sirrahum wa alanahum. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka dan Allah mengetahui apa yang mereka nampakkan. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Allah semua mengetahuinya. ufayudhiru li'ibadihi ma antum alaih. Kemudian Allah menampakkan kepada hamba-hambanya Naam keyakinan kalian wahai ahlul kitab. Nah. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala naam apa yang diyakini oleh ahlul kitab atau orang-orang munafik dari ahlul kitab, Allah nampakkan kepada kaum mukminin. Nah, melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi yang kedua Ah, golongan yang kedua dari ahlul kitab munafikihim ya, golongan orang-orang munafik di antara mereka kemudian yang berikutnya wa minhum ay min ahlil kitab dan di antara ahlul kitab sekarang golongan yang ketiga dari golongan ahlul kitab wa minhum dan di antara ahlul kitab ummiyun ada yang ummi yang buta huruf ay awamun yaitu orang-orang yang awam laisu min ahlil ilmi yaitu bukan yang dari kalangan para ulamanya nah la ya'lamun al-kitaba illa amani, mereka tidak mengetahui kitab Taurat kecuali amani. Ay laisa lahum haddun min kitabillah, yaitu mereka tidak memiliki bagian dari kitabullah illa tilawa faqat kecuali sekedar membaca saja. Orang awam sekedar membaca tok, ya. Nah, walaysa indahum khibrun bima indal awwalin alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifah hala mahaqqal ma'rifah halahum mereka tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh orang-orang ahlul kitab yang pertama, orang-orang ahlul kitab yang terdahulu. Nah, yang mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang kondisi mereka ahlul kitab. Wahulai maka mereka orang-orang awam ini dari kalangan ahlul kitab inna mamahum zunun mereka hanya menduga-duga mengira-ngira watakolid li ahli ilmi minhum dan mereka hanya mengikuti membebek buta ya kepada para ulama mereka. Nah, para ulama dari kalangan ahlul kitab. Nah. Ini golongan yang ketiga yang Allah sebutkan, Nah, tentang ahlul kitab, yaitu golongan awamuhum, awamnya mereka. Mereka enggak mengetahui kitab Taurat kecuali sekedar membaca saja, enggak tahu maknanya, enggak bisa memahaminya. Nah, hanya sekedar ikut-ikutan, naam dan taklid, membebek buta kepada orang-orang yang diulamakan dari kalangan ahlul kitab. Nah, fadzakara fi hadhil ayat ulama ahum. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini dari ayat yang ke-75 sampai 78 Allah menyebutkan golongan ulama mereka yaitu ulama ahlul kitab. Wa awamahum dan Allah sebutkan juga golongan awam dari kalangan mereka, dari kalangan ahlul kitab. Wa munafikihim dan golongan dari orang-orang munafik dari ahlul kitab. Wa man lam yunafik minhum dan ada golongan yang keempat yaitu yang tidak munafik. Nah, dari ahlul kitab. Ahlul kitab ada yang munafik, ada yang bukan munafik. Fal ulama minhum nabi mahum alaihi minad dolal. Ulama mereka, ulama dari kalangan ahlul kitab, mereka berpegang teguh dengan kesesatannya. Nah, mereka masih kokoh teguh dengan kesesatannya. Tidak mau bertobat ya, tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, mereka tetap berpegang teguh dengan kesesatannya ya, dan suka mengubah-ubah kalam Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wal awam mukalliduna lahum. Sedangkan orang-orang awamnya mukalliduna lahum. Itu ikut-ikutan dan nah membebek buta kepada ulamanya. Ulamanya mereka. La basirata indahum. Mereka tidak memiliki ilmu. Hmm. Fala matma'alakum fit ta'ifatain maka janganlah kalian wahai kaum mukminin nah mengharapkan nah eh, mengharapkan keimanan mereka ya fit ya. Dalam dua golongan ini yang awam ataupun yang ulama mereka jangan diharapkan keimanannya mereka tidak akan beriman kepada kalian wahai kaum mukminin. Nah. Taib. <clears throat> Karena tadi kondisi ulamanya saja seperti itu, ya. kemudian orang-orang awamnya juga seperti itu, ya. apalagi orang-orang munafiknya. Nah, maka falatat mahu imanahum janganlah kalian mengharapkan keimanan mereka. Afatat mauna ayyuminu lakum? Apakah kalian wahai kaum mukminin mengharapkan agar mereka beriman kepada kalian? Ya. Padahal sebagian mereka itu telah mendengar kalamullah dan suka mengubah-ubah kalamullah. Nah, setelah mereka tahu dan mengerti, yaitu mereka sesat di atas ilmu. Ulamanya mereka alul kitab. Mereka sesat menyimpang di atas pengetahuan. Bukan di atas kejahilan. Baik, iya. selesai dari penjelasan ayat yang ke-75 sampai 78. Nah. Ayat yang berikutnya juga masih tentang sifat-sifatnya ahlul kitab, orang-orang Yahud. Nah. <laughs> Nah, mafhum insyaallah. Nah, taib. <clears throat> Dan tentunya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an menjadi ibrah ya, bagi kaum mukminin. Pelajaran yang berharga bagi kaum mukminin. Nah, agar kita juga berhati-hati dari orang yang diulamakan. Nah, dari orang yang diulamakan padahal dia bukan ulama. Ya, dalam tanda kutip ulama usu, ya. ulama jahat, ya. yang suka mengubah-ubah syariat Allah, membawa makna ayat atau hadis sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya Nah, semua kaum muslimin Al-Qur'annya sama satu, ya. Hadis-hadisnya juga sama. Nah, kok bisa berbeda-beda? Ya. Ada kelompok ini, golongan ini, golongan itu. Nah, pemahaman yang tidak sama. Adapun ahlus sunnah wal jamaah salafiyun mereka memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Pemahaman para pendahulu umat ini. Pemahaman para sahabat Nabi. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Atau keinginan sendiri pribadi dibawa ke sana kemari ayat-ayat Allah. Ya. Nah, Dibawa sesuai hawa nafsunya hadis-hadis Rasulullah SAW tidak. Kembalikan kepada nah, pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat memahami ayat ini? Nah, jika tidak tidak ada ucapan dari para sahabat, bagaimana para tabi'in? Bagaimana para tabi'in memahami ayat ini? Para pendahulu kita yang soleh. Kita kembali kepada pemahaman mereka. Inilah bedanya ahlu sunnah salafiyun dengan nam selain mereka. Ayatnya sama, hadisnya sama tetapi berbeda pemahaman. Nam, ahlu sunnah wal jamaah salafiyun memahami ayat dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah pendahulu mereka dari umat ini. senakan mereka memahami ayat dan hadis sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Dibawa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, maka berhati-hati dari ulama yang seperti ini. Ya. Berhati-hati dari naam tukang fatwa karbitan, ya. Naam. Atau yang mengaku ulama padahal bukan ulama. Ya. Dan juga ada ibrah pelajaran ya, agar kita berhati-hati dari orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, menampakkan sunnah, ya, menampakkan pengikut salaf, ya, padahal bertentangan dengan salaf, ya, bertentangan dengan keyakinan ahlu sunnah. Ahlu sunnah punya manhaj yang khusus, ya. Nah, punya cara yang khusus, ya, metode bermanhaj yang khusus yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padanya ada al-wala wal bara, ya ada wala dan nah kepada siapa kita cinta kepada siapa kita berlepas diri benci ya ada al wala wal baro ya nah dan demikian seterusnya dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah ya. maka hati-hati dari kondisi orang-orang munafik yang mereka menampakkan keimanan, keislaman, ya, kes, menampakkan sunnah, ya. Nah, Dalam penampilan akan tetapi dalam hatinya tidak demikian. Ina sekedar memata-matai atau sekedar ingin mendapatkan dunia ya yang dicari atau yang semisalnya. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kondisi orang-orang yang seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala na'am memberikan petunjuk kepada orang-orang yang seperti ini agar bertaubat ya dari kemunafikannya. Jika berada di tengah-tengah kita, ya, nah, masya Allah, penuh dengan akhlak, adab dan seterusnya. Jika berada di tengah-tengah golongannya, maka menjelek-jelekkan kita. Ya, habis kita dicerca dan dicela, ya. Nah, hati-hati dari kondisi kelakuan orang-orang munafik. Taib. <clears throat> Demikian juga hendaknya kita Iya. Naam tidak hanya sekedar taklid atau ikut-ikutan ya tanpa naam ada dasar dan landasan padanya. Nah, kita mengikuti ulama nah, yang masih kokoh di atas sunnah ya, karena ulama tersebut naam berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Nah, dalam pendapat-pendapatnya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Nah, sehingga kita mengikuti mereka. Artinya mengikuti Alkitab dan Sunnah. Nah, ya. Sehingga artinya bukan taklid, ya. akan tetapi mengikuti Alkitab dan Sunnah. Adapun taklid adalah mengikuti sesuatu yang di situ tidak ada landasannya. Nah, ya, sekedar pendapat tetapi tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya dari kitab was atau ucapan nah para ulama al-mustaqimin yang istiqomah. Nah, ulama yang manhajnya mustaqim, manhajnya lurus. Nah. Taib. <clears throat> Dan tentunya ya, kita nah, berusaha dan berupaya dalam menyikapi kitabullah ya, tidak hanya sekedar membaca tetapi tidak memahami maknanya. Maka ada upaya, ada usaha. Ya. Nah, tidak begini-begini terus. Ya. Nah, atau uh, tidak santai, ya, lah biarlah, ya. Jadi seperti ini terus tidak. Tapi ada upaya, ada usaha ya, untuk bisa nantinya kita membaca kitabullah dalam keadaan kita faham maknanya. Nah, apa upaya dan usaha tersebut? belajar ya, terus belajar bahasa Arab ya, walaupun susah sulit masya Allah sabar ya, niatkan naam eh, agar kita bisa memahami Kitab Allah. ya. sehingga mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia belum bisa paham bahasa Arab ya, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang naam eh, berilmu yang memahami kitab Allah. Mudah-mudahan karena kita sudah ada upaya, usaha. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala na'am memanggil kita atau mencabut nyawa kita lebih dahulu sebelum kita faham dengan bahasa Arab, sebelum kita faham dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada usaha, ya. Ada usaha atau upaya untuk bisa kita memahami kitabullah ayat-ayat Allah dengan kita belajar bahasa Arab dengan kita membaca kitab-kitab tafsir nah seperti yang kita lakukan sekarang ini salah satu upaya usaha ya untuk memahami kitabullah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nah ya Taib barakallahu fikum Naam Ini diantara faidah ya Dari ayat-ayat yang kita bahas pada malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin